Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi Fiqh Al-Islami karya Fahad Al-Ajlan. <clears throat> hafizallah taala, hafizahullah taala. Kita masih pembahasan uh, membahas tentang hal-hal atau sejumlah peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam yang punya yang bersinggungan dengan kegiatan dan aktivitas pemilu. Poin yang <clears throat> selanjutnya yang ketiga bahasanya Umar ibn Hubairah Catatan kaki Abu Musanna Umar ibn Hubairah ibn Muawiyah ibn Sikin Al-Fazari Asyami Amirul Iraqain Gubernur dua Irak yaitu Kufah dan Basrah Walidu Amiriha dan bapak dari amirnya ya, Amir Iraqain yaitu Yazid Umar ini adalah naib Yazid ibn Abdul Malik gubernur yang diangkat oleh Yazid bin Abdul Malik kemudian dicopot sebagai gubernur oleh Hisham bin Abdul Malik maka Umar bin Hubairah ausa ausa berwasiat walihi kepada bawahannya pejabat ala Khorasan untuk daerah Khorasan. Pesannya adalah antusias ayakuna tahdid umal tidak penentuan pejabat daerah itu min kibalin nasi dari masyarakat. Dia sampaikan kepada wali Khorasan pejabat eh, pejabat untuk Khorasan Alika bi ummalil uzri. Adalah engkau memilih pejabat-pejabat daerah yang al-uzri. Qal maka wali Khurasan bertanya kepada Umar bin Hubairah, apa itu ummalul uzri? Qal Umar bin Hubairah mengatakan, Mur perintahkanlah penduduk masing-masing daerah untuk memilih ini pemimpin untuk diri mereka. Faidakhtar rojulan jika mereka telah memilih seseorang fawalihi tinggal engkau sahkan maka angkat dia engkau angkat dia apa faedahnya jika ternyata dia adalah orang yang bagus karena laka maka itu berdampak positif bagimu dan jika ternyata itu jelek karena lahum dunaka maka itu adalah untuk mereka rakyat daerah tersebut dan engkau tidak salah maka maka jika ternyata jelek maka dikatakanlah ini pilihan kalian sendiri kan saya tidak milih kalian yang milih saya cuma mensahkan dan mengangkatnya maka dunaka maka anda terbebas dari celaan engkau sebagai atasan terbebas dari celaan wa kunta ma'duron dan engkau terbebas dari celaan itu yang dimaksud umalul uzri dalam bahasa beliau Wabada ardi maka setelah paparan semisal peristiwa-peristiwa sejarah ini yang berdekatan dengan pemilu kontemporer mungkin kita bisa tentukan hubungan antara pemilu kontemporer dengan peristiwa-peristiwa sejarah di atas supaya kita bisa simpulkan al-jadar akar sejarah akar historis bagi pemilu kontemporer dalam sejarah Islam maka melalui peristiwa-peristiwa tersebut maka jelaslah mayali sebagai berikut. Yang pertama, kandungan inti intikhobat, kandungan pemilu berupa vitalnya kiamil bay'ah alal ikhtiar bahwasanya bayat kepada pemimpin itu hendaknya atas dasar pilihan dan ridho publik adalah amrun mutakarron syar'an adalah satu hal yang baku dalam syariat karena bayat dalam Islam tidaklah terjadi kecuali dengan ikhtiar Ini pilihan sendiri tidak dipaksa ya, dan tidak dipaksa bayat para khulafa rasyidin semuanya adalah bayat anrida wa ikhtiarin dalam keadaan para pembayat itu ridha dan memilihnya dengan sukarela. Kedua, kemudian e, mengacu kepada publik dalam masalah bayat dan ketaatan juga eh, satu hal yang terpatri dapaku dalam syariat. Fala min mubayati an-nas maka masyarakat harus berbaiat kepada imamnya dan wajib atas mereka dengan sebab baiat ini sejumlah hukum dan kewajiban. Gair akan tetapi anna samata anna samatan di sana ada sejumlah perbedaan antara pemilu kontemporer dengan apa yang ada dalam sejarah Islam. Sehingga perbedaan ini menjadikan permasalahan pemilu perkara yang baru dan satu nazilah. Nazilah itu perkara kontemporer. Nazilah fiqhiyah, perkara fikih kontemporer. Maka ada tiga perbedaan. Ini tiga perbedaan antara <clears throat> eh, praktek pemilu dengan de, dengan apa yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, apa yang ada dalam Islam dan yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di di masa silam. Yang pertama perbedaan yang pertama mengacu pada pendapat publik dalam memilih kepala negara di mana intikhabat ar-raisiyah pemilihan kepala negara yang kontemporer itu dilakukan dengan merujuk kepada kafatil muatinin semua e, warga negara supaya mereka memilih rais kepala negara dan mereka menentukan siapa yang mereka inginkan. Nah, ini satu hal yang tidak ada dalam sejarah Islam. Wa makana mawjudan yang ada dalam sejarah Islam adalah ahlul hali wal aqdi memilih khalifah. Kemudian hasil pilihan ahlul hali wal aqdi itu dibaiat oleh publik sebagaimana yang terjadi pada baiat Abu Bakar ya, radallahu anhu atau keterlibatan banyak orang dalam pemilihan khalifah secara langsung min khair tanpa ada hmm, min ghairi ayakuna lahum ikhtiyarun lahu tanpa ada ikhtiar tanpa ada pilihan yang lain atau tahdid penentuan mana yang perlu dipilih sebagaimana dalam bayat Ali pilihannya tunggal siapa mau kemudian siapa yang mau bayat kepada Ali ya, maka dia membayatnya maka tidak ada pilihan yang lain ini Ali mau saya jadi saya bersedia jadi khalifah jika semua manusia membaiat saya. Dan ternyata semuanya membaiat beliau. Maka itu yang ada dalam uh, praktek kaum muslimin. Kalau tidak dipilih oleh uh, alul halil wakti, kemudian pilihan ini tinggal disampaikan ke publik supaya publik membaiatnya. Kalau tidak, ya publik langsung membaiat satu pilihan. Sebagaimana dalam kasus Ali. Kemudian perbedaan yang kedua, masing-masing muatin warga negara diberi satu satu suara muhadadah yang telah ditentukan. Kemudian dihitunglah suara-suara tersebut listikhaji rais untuk disimpulkanlah siapa yang jadi kepala negara min khilal melalui aglabiyah mana yang paling banyak dari suara yang ada nah bentuk semacam juga tidak ada di dalam sejarah kaum muslimin dengan cara semacam ini maka bayat eh, ammah bayat untuk bayat publik karena tatimu maka itu ter, itu terjadi dan terlaksana dengan ridha manusia dan bayat mereka bayat khasah dilakukan oleh ah, ahlul halil wa ya, oleh ya, oleh ya, para tokoh-tokoh masyarakat yang duduk di Dewan Suro maka bayat khasah dari ahlul haqdi wal akdi itu tadi terwujud dengan bertukar pikiran dan berdialog tanpa ada penghitungan suara semacam ini. Gaya akan tetapi dijumpai dalam perkataan para ulama fikih satu hal yang bisa dipahami bisa ditangkap darinya mengutamakan pendapat mayoritas daripada pendapat bukan mayoritas. Namun pendapat mayoritas itu dimenangkan bisa dimenangkan akan tapi ini terbatas pada ahlul halil wal aqdi tidak bersifat umum sebagaimana dalam pemilu kontemporer. Catatan kaki satu, Abu Ya'la al-Fara menegaskan bahasanya anal ya, ikhtiar bahasanya pemilihan atau memilih khalifah atau kepala negara adalah hak semua anggota ahlul hal wa aqdi watan akidu bi dan itu uh, sah dengan bayat mayoritas anggota alul halil wal aqdi. Ini perkataan beliau ini menunjukkan bahasanya pendapat mayoritas didahulukan daripada pendapat bukan mayoritas. Demikian perkataan Abu Ala Al-Farra Al-Hambali di kitabnya Al-Ahkam al sultaniyah Namun tetap ini cuma beredar pada tokoh-tokoh tertentu tidak kepada semua orang. Kemudian yang ketiga adanya murasyahin akharin, adanya calon-calon yang lain yang juga bersaing dengan calon yang pertama alal bayat untuk mendapatkan bayat supaya dipilih oleh masyarakat. Hai suka arju ilan nas maka mengacu pada pendapat publik dalam secara Islam <clears throat> itu tidaklah berfungsi liajli dalam rangka membedakan antara sejumlah orang-orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan namun fungsinya cuma untuk membayat orang yang telah dipilih oleh alul halil wal aqadi atau <clears throat> di publik itu musyarakah berperan serta untuk membaiat satu person tertentu dalam kasus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka menggantungkan penentuan kepala negara dengan orang yang dipilih oleh amatun nas oleh publik kemudian dijadikanlah suara e, suara publik e, waja'lu aswatin nasi adadiyah dijadikanlah jumlah suara publik yustakhot minha untuk disimpulkan darinya al-hakim siapa yang jadi penguasa dan adanya sejumlah calon yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan liyaqta'a eh, annasu tanazu'ahum agar masyarakat kemudian memutuskan perselisihan di antara mereka semuanya pingin jadi calon, jadi presiden, kemudian publiklah yang memutuskan. Ini, ini berselisih, saya jadi presidennya, saya jadi presidennya. Ya, maka ini dua calon terlebih ini berselisih. Maka yang memutuskan siapa yang berhak ya, publik. Itu yang dipraktekkan dalam pemilu kontemporer. Hadil masail salas maka tiga permasalahan ini inilah yang jadi masalah nazilah yang menjadi kasus kontemporer, kasus yang baru fil intikhabat dalam pemilu. Adapun ijraat asyakliyah, adapun hal-hal yang bersikap uh, uh, administratif, ya, administratif administrasi kegiatan administrasi asakliyah yang itu e, bukalah inti bukalah pokok watandimiyah dan e, manaj, e, memanage manajemen kegiatan pemilu yang terjadi dengannya al-intikhabat e, kegiatan pemilu katarikoti semacam metode taksim pembagian dawair intikhabiyah dapil daerah pemilihan dawair intikhabiyah ataukah bagaimanakah cara al-intikhab pemilihan wa dan pemilihan atau hal-hal yang berkenaan dengan cara da'ayah intikhabiyah kampanye <clears throat> fahia maka hal-hal ini meskipun tidak ada dalam sejarah Islam akan tapi ini semua tidaklah dihitung sebagai nazilah sebagai problem kontemporer wala hukman jadi dan bukan pula hukum baru karena itu cuma bersifat administratif ini rair mu'athirah tidak mempengaruhi <clears throat> kemudian uh, penulis membawakan gambaran tentang model-model pemilihan yang ada dalam berbagai macam <clears throat> kegiatan pemilu turukul intikhab cara-cara pemilihan dan asalib dan cara penerapannya. <clears throat> awalan langsung awalan intihab al-am wal muqayyad ada pemilihan yang bersifat umum dan ada yang terbatas. Yang dimaksud dengan pemilihan bersifat umum al iktirak pemilihan yang yuja'al dijadikanlah hak memberi suara itu untuk semua warga negara tanpa dibatasi dengan syarat tertentu. Adapun intikhab pemilihan terbatas maka itu adalah al-iktirab pemilihan yang disyaratkan liman orang yang mau yumaris memberikan hak suara disyaratkan sejumlah syarat berkenaan dengan kadar harta yang dimiliki ataukah taklimi pendidikan yang uh, telah diarai lulusan S1 atau SMA atau yang lain Fal iktira al-am maka dalam pemilihan yang bersifat umum yukhawal diberikan kepada masing-masing warga negara yang telah sampai usia ye, sin arusti asiasi dalam bahasa kita apa ini usia berhak untuk memilih hmm. ayumaris untuk kemudian melakukan kegiatan intikhab pemilihan <clears throat> dan usia Arustu Asiasi e, punya hak politik itu biasanya ya tawafaku ya, mencocoki sama dengan usia Arusti Al-Madani. E, e, Arusti Al-Madani itu e, sipil. Usia dewasa secara sipil biasanya sama sehingga usia dewasa secara sipil itu yang Eh, kalau dalam bahasa kita yang bisa kemudian punya KTP dan seterusnya. Itu berarti arus al-madani. Biasanya sama. Kita lewati halaman 30 intikhab mubasyir dan ghair mubasyir pemilihan langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud pemilihan langsung, pemilihan di mana yakhtaru fi an-nakhibun para pemilih memilih dalam kegiatan pemilihan ini mumasilihim orang-orang mewakili mereka tanpa perantara. Sedangkan intikhab pemilihan tidak langsung adalah al-intikhab pemilihan di mana masyarakat memilih dalam kegiatan ini sejumlah person yang mewakili mereka supaya di tangan mereka ikhtiar hak memilih orang yang mereka anggap cocok. Ini misalnya pemilihan tidak langsung kepala daerah. ini, maka nanti cuma memilih anggota DPRD nanti kemudian DPRD yang memilih siapa yang jadi kepala daerah. Kemudian halaman 31 Intihab al-fardi wal jama'i Pemilihan individual dan ya, kelompok Yang dimaksud pemilihan fardi individual Intihab adalah pemilihan di mana ya, Yahuku fihi likuli fardin setiap individu punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya liakhtara supaya dia memilih siapa yang dia inginkan. Adapun intikhab di al-jama'i maka dia adalah pemilihan yakunu likulli jama'atin minal jama'at ya, yang dimana hak memilih itu untuk ya, satu kelompok, satu komunitas allati yatakawan minha al-mujtama' ya, yang tersusun dari ter, tersusunlah dari kelompok-kelompok tersebut al mustama masyarakat maka para penganut uh, intikhab al fardi pemilihan individual Yarona berpandangan bahasanya tujuan dari pemilihan adalah tamkin likuli fardin adalah memberikan di, eh, kepada fardis setiap individu tamkin kemampuan minat takbir setiap individu al mustama masyarakat diberi kesempatan untuk takbir mengungkapkan pendapatnya dengan statusnya sebagai individu wa mustaqilan dan uh, menyampaikan pendapatnya secara independen inilah pemilihan yang mengandung al musawah al haqiqah ya, kesamaan derajat yang hakiki di antara semua warga negara. Kemudian Rabi'an intra pemilihan asiri wal alani. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Intirab alami artinya atas wet pemberian suara aladhi kuno alanan yang itu dilakukan terang-terangan misalnya dengan ngacung sehingga kelihatan siapa yang milih siapa yang pilih A silakan ngacung nah, itu berarti intikhab al-alani yadhar sehingga eh, eh, nampaklah an-nakhib pemilih man yakhtaru siapa yang dia pilih sedangkan taswid asiri pemberian suara sembunyi-sembunyi walladila la ya'lamu ahadun dia adalah tidak ada satupun yang mengetahui anil murosah alladhi ikhtaru an-nakhib. Siapakah ya, murosah calon yang dipilih oleh seorang pemilih. Ya, maka masing-masing pemilih tidak tahu siapa yang dipilih oleh kawannya. Nah, itu berarti intikhab asiri. Kemudian yang kelima intikhab al-ikhtiyari dan ijbari. Ikhtiyari artinya ya, tidak dipaksa, ijbari dipaksa. Intikhab ikhtiyari adalah Allah diakuni fi an pemilih itu huran merdeka dalam memberikan suaranya ataukah tidak memberikan suara. Ini boleh golput dan boleh tidak, boleh menggunakan suaranya dan boleh golput. Adapun ijbari maka anak nakhib pemilih itu mulzamun diwajibkan untuk pergi ke kotak suara sonadik al-iqtira kotak-kotak suara untuk memberikan suaranya maka orang-orang yang berpendapat perlu perlu diharuskannya memilih beralasan bahasanya memilih adalah wadifatun kewajiban tugas wajib atas pemilih untuk melakukannya liwatonihi demi kepentingan ya, tanah airnya fawahakun alihi maka itu kewajiban ya, warga negara lalahu bukan hak sedangkan yang berpandangan ikhtiarin intikhab bahasanya pemilihan itu adalah ya terserah pemilih ya karena berpandangan bahasanya atas suite pemberian suara itu adalah hak warga negara maka boleh baginya untuk memakai haknya boleh juga dia meninggalkan haknya walakot lajaat kathir minal azimah al muasirah sistem-sistem kontemporer banyak yang lajaat terpaksa atau kemudian menggunakan al-qaul pendapat ilzamiyatil intikhab harus memilih dalam rangka mencegah problem kasrati taghayub banyaknya ya, golput anil intikhab ya, dari pemilihan kemudian yang keenam al intikhab al fardi memilih person ataukah memilih daftar Ya, intikhab al-fardi artinya intiqab memilih ala diyaktar fi an-nakhib. Seorang pemilih itu memilih person tertentu dari sejumlah calon. Fi dairati al-intikhabiyah yang ada di dapilnya. Sedangkan memilih daftar adalah memilih pemilihan di mana yakumu fi an-nakhib. Pemilih itu memilih daftar tadumu yang memuat banyak dari lebih dari satu person. Yang daftar tersebut adalah daftar para calon yang ada di dapilnya masing-masing. Jika pemilih itu tidak punya kemampuan untuk mengubah sedikit pun nama-nama yang tercakup dalam daftar tersebut, ini disebut daftar tertutup. Jika pemilih itu yakdir mampu untuk memilih nama-nama uh, al-qaimah daftar dia pilih yang dia inginkan wa yazidu 'alaiha min al-qaim al-ukhra dan dia tambahkan dari daftar yang lain maka itu namanya daftar yang maftuhah yang terbuka nah kemudian uh, sabian pemilihan dengan aghlabiyah dengan mayoritas atau perwakilan wa tamthil an-nisbi atau dengan perwakilan pemilihan dengan mayoritas adalah pemilihan yang yafuzu fihi yang menang dalam pemilihan ini orang yang mendapatkan akbari adadin jumlah yang paling banyak dari suara para pemilih dan intikhab pemilihan dengan mayoritas ini boleh jadi ya dua satu putaran atau dua putaran fal intikhab bil aghlabiyah pemilihan dengan mayoritas dengan menggunakan sistem satu putaran yuktabar al murasyah maka calon itu teranggap najihan menang dalam pemilu jika dia mendapatkan akbari adadin jumlah terbanyak dari suara pemilih bil mukoronah jika dibandingkan dengan suara-suara munafis pesaingnya. Fal faiz maka orang yang menang adalah yang yakunu aksarul murasyahin adalah calon yang paling banyak suaranya meskipun dia tidak mendapatkan mayoritas suara pemilih. Maka seandainya al-murasyah seorang pemilih mendapatkan 40% suara sedangkan pesaingnya masing-masingnya cuma mendapatkan 30% suara maka yang dapat 40% suara itulah orang yang pertama dialah yang menang dalam pemilu meskipun dalam realitanya e, dia tidak mendapatkan mayoritas suara pemilih karena dia tidak sampai lebih dari 50%. Kemudian tiga, eh, halaman 35 intikhab syamil dan intikhab adawair ya, pemilihan nasional dan pemilihan per daerah. Intirab syamil artinya jadilah negara itu fihi dairatun wahidah itu satu dapil. Contohnya adalah pemilihan kepala negara. Sedangkan intirab dawair artinya artinya fihi adadun dimnal askhas. Ya, dicalonkan di sini sejumlah person ankuli dairatin eh, untuk masing-masing dapil supaya dia mewakili dapilnya di parlemen di parlemen. Hadihi inilah di antara model-model dan bentuk serta sarana al-intikhab pemilihan dalam sistem pemilihan kontemporer. Ya, kemudian fasal yang pertama takhid intikhobat dan hukumnya secara syar'i. Ya. Maka ada dua bahasan. Bahasan yang pertama adalah takhid syar'i. Ini disebut dengan sebutan ya, takhid fikhi. Maka cara menentukan hukum untuk satu kasus kontemporer itu eh, langkah pertama setelah kita tahu gambarannya. Langkah pertama adalah taswirul masalah tasawur, kita punya gambarannya. Ini kasus kontemporer ini gimana sih yang terjadi? Ini tasawur telah kita dapatkan dari e, lembaran-lembaran uh, yang lewat. Nah, setelah tasawurnya jelas, kemudian dilakukanlah namanya takhid al-fiqhi. Hmm. Takhid al-fiqhi yaitu uh, kasus kontemporer ini kalau kita bawa dengan apa yang ada di fikih Islam itu yang cocok, yang paling mendekati itu mana? Yang paling mendekati itu mana? Itu masuknya di bab apa? Karena bab dalam hukum e, Islam sudah lengkap. Kita yakin sudah lengkap. Ya, sehingga jika ada kasus kontemporer maka kita akan e, ini yang paling mendekati dari Eh, bab-bab uh, yang ada di kitab fikih bab yang mana masuk di bab yang mana dengan menimbang apa gambaran utuh dari kasus kontemporer yang dibahas misalnya contoh yang lain menabung di bank itu takhid fikihnya apa eh, apakah kemudian dia titip uang di bank masuk di bab wadiah ataukah kemudian ngutangi babnya adalah ngutangi bank jadi babnya bab kordun ya, maka nanti ya, maka itu namanya proses untuk menentukan mana yang tepat yaitu disebut proses takhid fiqhi untuk satu kasus kontemporer oh kalau dimasukkan di bab titipan oh tidak pas kenapa duitnya dipakai sama pihak bank. Ini, kalau mau dimasukkan di bab titipan ini, menitipkan uang, ya berarti masuk berangkas dikunci sudah didiamkan. Ini, oh, kemudian oh yang tepat adalah ngutangi bank. Ini, karena dipakai oleh bank, kemudian ada jaminan aman dari bank kalau duitnya utuh. Nah itu utang piutang. Orang utangi orang lain ya, maka nanti dipakai oleh orang yang berhutang dan orang yang berhutang ini ngasih jaminan aman uang anda saya akan kembalikan utuh sebagaimana yang anda serahkan oh, maka dari pertimbangan ini nanti dijatuhkanlah pilihan takhid fikhi yang pas untuk menabung di bank adalah menghutangi bank jika demikian maka ya, bunga tabungan adalah riba Nah maka kita punya uh, punya kasus kontemporer yaitu intikhobat. khobat. Ya, maka kalau mau menghukumi kemudian ketentuan apa yang uh, nanti berlaku maka perlu tahid fiqhi. ini ya. Atau di, beliau sebut di sini tahid syar'i. Ini yang pas masuk di bab mana. Baru setelah itu hukmul intikhobat. Halaman 40. <clears throat> Takhid intikhobat syar'an. Takhid yang tepat, maka takhid itu ada makna. Digunakan istilah takhid untuk hadis. Digunakan juga takhid itu untuk fikih. Digunakan takhid istilah takhid untuk hadis. Maka maknanya ya, punya dua makna kalau takhid dalam dalam hadis. Bisa artinya telusur siapa saja proses penelusuran siapa saja yang meriwayatkan dengan sanad satu hadis tertentu. Bisa juga artinya takhid makna yang kedua artinya meriwayatkan hadis secara bersanad. Itu juga disebut takhid kharajahu al-Bukhari. Itu artinya ya, diriwayatkan oleh al-Bukhari secara bersanad. Sedangkan takhid fiqhi ya, adalah maknanya sebagaimana yang tadi telah ya, kita gambarkan usaha untuk menemukan satu kasus itu pasnya dimasukkan di bab mana dari bab-bab fikih yang sudah ada dan sudah tersedia. Uh, eh, al maksud al-awal at-taqyib uh, eh, al al intikhabat Ya, eh, ini kemudian kali ini nih tentang konon konon itu undang-undang manusia ya, untuk intikhobat. Tadi membahas tentang pemilihan itu hak atau kewajiban warga negara. Itu isi dari at-taqyib al-qanuni lil Menurut e, negara seharusnya negara memandang pemilihan suara itu sebagai hak rakyat atau kewajiban rakyat. Tadi telah kita singgung sehingga langsung ke halaman 42. At-takhid asy-syar'i lil intikhabat. Adapun takhid dan takyib al-fiqhi untuk amaliyah proses An-Nakhib seorang pemilih idla memberikan suaranya maka para ulama fikih kontemporer berselisih pendapat tentang takyifnya. Ala kaulain ada dua pendapat. Ya, uh, atau di sini ada penulis uh, apa tidak stabil dalam penggunaan istilah antara takhrij fiqhi dengan takyib fiqhi. Tadi di awal beliau bilang takhrij, kemudian setelah itu di halaman 40 untuk konun tadi pakainya takyif. Di depan pakainya takhrij, kemudian di halaman 40 tadi pakai uh, eh, takyif. Kemudian Eh, setelah itu kemudian eh, di al-maqsad al-athani di judul beliau gunakan takhid kemudian di, di baris bawahnya beliau gunakan takhid dan takyif maka penggunaan istilahnya ndak ndak apa ndak konsisten Maka di sini ada takhid fikhi dan takyib fikhi. bisa uh, yang tepat yang tadi saya sampaikan tentang usaha untuk masukkan ke bab yang mana dari satu kasus kontemporer yang tepat istilahnya adalah takyif. Istilahnya adalah takyif. Takif fiqhi itu untuk uh, usaha untuk memasukkan yang pas itu masuk di bab fikih mana itu takif. Sedangkan takhrij fiqhi hmm. sedangkan di eh, takhrij uh, eh, fiqhi Eh, takhid fikih itu makna maknanya adalah makna bebasnya adalah kias. Makna bebasnya adalah kias. Ya, namun kias tidak dengan dalil, namun kias dengan fatwa. Kalau kias itu analog dengan dalil. Ya, di dalil ini ada hukum demikian, maka ada perkara yang tidak ada dalilnya oh kita kiaskan ke sana itu kias nah kalau uh, kias itu ya, kias itu tidak ke dalil namun ke pendapat imam ya, ya, pada pendapat ulama maka dia disebut dengan sebutan takhid fiqhi misalnya uh, Imam Ahmad tidak punya pendapat tentang satu permasalahan di bab ya, ijarah sewa menyewa. Namun beliau punya fatwa di bab jual beli. Nanti kemudian ada dan kasusnya mirip-mirip. Cuma ini bab, bab sewa menyewa yang mau ditanyakan dan yang tersedia fatwa Imam Ahmad di bab di kasus semacam itu namun di bab di, bab jual beli maka nanti sebagian ulama madhab akan mentahid ya. kasus yang ditanyakan di bab sewa menyewa ditahid ke fatwa Imam Ahmad di kasus yang sejenis di bab jual beli dengan alasan bahwasanya sewa menyewa itu termasuk jual beli cuma ini jual beli jasa dan yang itu yang jadi ya baik itu jual beli barang. Ya, maka kegiatan intikhobat itu takyib fikihnya apa yang tepat. Maka ulama fikih kontemporer berselisih pendapat dalam takyifnya. Dimasukkan di bab apa? Dalam fikih ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya hakikat nyoblos itu adalah e, tazkiyah dan syahadah. E, pemberian pujian, memberikan rekomendasi dan pujian, wasyahadah dan memberikan persaksian. Memberikan persaksian bahasanya si A inilah yang layak mimpin. Si A inilah yang layak jadi presiden. Maka nyoblos itu adalah persaksian dari an-nakhib dari seorang pemilih bisolahiyati menyatakan ya, kelayaan al-murasyah seorang calon lil wilayah untuk memegang satu jabatan dan kekuasaan. Dan ini adalah pendapat kathir minal muasirin. Eh, banyak dari para ulama kontemporer. Mustanad alasan pendapat ini. Bahasanya pemilihan itu adalah persaksian dari seorang pemilih kepada calon kalau dia solihun layak untuk men, eh, lil wilayah untuk menduduki satu jabatan. Konsekuensinya kalau kita masukkan dia di bab syahadah maka yustarat fihi maka disyaratkan di dalamnya apa yang disyaratkan bagi seorang saksi demikian juga jadilah dia berdosa in qasara jika tidak mak sungguh-sungguh dalam memberikan persaksian dan dia berdosa ketika dia memberikan persaksian kepada orang yang ternyata tidak layak ya, setelah tadi digunakan fitak yifiha kemudian di bawahnya pakai tahrij Waqat nukisha hada takhiju. Ini enggak konsisten jadinya. Waqat nukisha hada takhiju min salah sati min salah satu wujuhin. Ye. Ye. Maka takif ini dikritik dari tiga sisi. Kritikan yang pertama konsekuensi dari yang berpendapat kalau intikhab itu nyoblos itu adalah syahadah persaksian maka seharusnya tidak diterima persaksian perempuan sama sekali binaan berdasarkan kaidah dalam fikih Islam Adam qabuli syahadatin nisa fi ghairil amwal ya, kaidah dalam fikih Islam persaksian perempuan dalam selain bab harta tidak diterima Atau seandainya diterima maka harusnya dijadikan separuh persaksian laki-laki. Non ternyata prakteknya tidak demikian dan mereka tidak menerima satupun hal di atas. Demikian juga yalzamuhum muhum. E, konsekuensi mereka yang punya pendapat ini hendaknya menerapkan syarat saksi bagi para pemilih. Nah, dalam aturan fikih Islam saksi tidak bisa semua orang jadi saksi. Ada syaratnya dia harus al adil Dia bukan orang fasik, tukang mabuk, pelacur dan sebagainya, tidak bisa, tidak boleh jadi saksi. Wahada yamna dan ketentuan ini melarang banyak dari orang untuk melak, untuk memberikan minat intirab untuk memberikan pemilihan karena tidak adanya sebagian syarat menjadi saksi pada diri mereka. Namun dua uh, namun uh, sanggahan ini mungkin bisa dijawab sebagai berikut. Anahadal ilzam bahasanya pengharusan konsekuensi ini tidaklah sah untuk melemahkan melemahkan pendapat bahasanya intikhab pemilihan itu kita takyif dengan syahadah dengan persaksian Itbi'imkani man yakulu bihada takhid. Karena mungkin saja orang yang berpendapat dengan takyif ini ayu tarid kaulahu konsekuen dengan pendapatnya sehingga dia melarang perempuan untuk memberikan persaksian dalam pemilu atau menjadikan setengah dan dan kemudian disyaratkan bagi pemilih harus memenuhi syarat-syarat seorang saksi dalam fikih Islam. Adapun praktek masyarakat menerima persaksian perempuan secara mutlak atau tidak mempedulikan syarat menjadi saksi pada pemilih maka qad yakunu fi'lan muharraman maka itu adalah perbuatan haram di mana yang mereka terjemus di dalamnya dan tidak sah itu jadikan sebagai alasan kalau pemilu bukalah syahadah namun itu pelanggaran pelanggaran di bab syahadah tapi kalau takyifnya itu syahadah. Ya, takyifnya itu syahadah. Dan pelanggaran dalam dataran praktek itu tidak ya, tidak kemudian membatalkan ya, tidak membatalkan e, keabsahan takyif. Bahasanya hakikatnya adalah persaksian. Kemudian sanggahan yang kedua yang namanya persaksian dalam fikih Islam itu berkenaan dengan hak Allah atau hak manusia. Sedangkan ya, intikhab pemilihan tidaklah yang namanya dalam pemilihan kecuali sekedar memberitakan kelayaan seorang person untuk diberi pekerjaan yang dibebankan kepadanya pilih wilayah dengan sebab jabatan yang diberikan kepadanya. Sanggahan yang ketiga, yang namanya persaksian dalam fikih Islam itu di depan kodi dan di majelis hukum. Namun dua bantahan yang terakhir mungkin Ayujab dijawab sebagai berikut. Bitauji makna syahadahuna kita tauji kita uh, maknai persaksian di sini bi bahasanya persaksian di sini adalah persaksian bimafumiha dengan pengertian yang luas dan bukan persaksian dalam makna fikih yang spesifik yaitu persaksian di pengadilan dan boleh jadi inilah yang dimaksudkan oleh orang yang mentakif pemilu dengan persaksian pendapat yang kedua hakikat nyoblos itu wakalah memberikan mandat menjadikan si murasyah si calon sebagai wakil fal intikhab sehingga nyoblos itu adalah taukil penyerahan mandat dari nakhib seorang pemilih kepada calon untuk menggantikan anhu pemilih dalam mumarosatil wilayah menjalankan kekuasaannya. Dan ini juga pendapat sebagian fukoha kontemporer. mustanat atau alasan pendapat ini. Bahasa karakter pemilih uh, pemilu adalah ikhtiar ummah. Rakyat memilih ukola wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam tasyri' dalam membuat peraturan atau regulasi demikian juga dalam pengawasan jalannya pemerintahan sehingga ini adalah atau taukil ini adalah penyerahan wakala penyerahan mandat ini, ditambah lagi ini, para anggota dewan itu namanya wakil ini, dalam bahasa Arab nama lain dari parlemen adalah majelis nuab jamak dari naib ini dan biasa disebut dalam koran-koran kalau dalam berbahasa Arab nih, nih seorang anggota parlemen namanya an-naib namanya disebut an-naib wakil di bahasa kita nih, anggota dewan disebut wakil rakyat nah ini berarti proses wakalah Nah, e, maka kalau kemudian pendapat ini boleh jadi cuma cocok untuk pemilihan anggota dewan. Wadal kawal dan pendapat ini meskipun mereka sebutkan dalam pemilihan untuk majelis parlemen ila ana yumkin akan tapi mungkin mereka katakan secara general dalam semua pemilihan li anakula wilayatin karena setiap e, wilayah setiap jabatan kekuasaan Fiha di dalamnya terdapat mumarosatun liba'dil akmal. Ada kemudian kegiatan melakukan beberapa kegiatan berkenaan dengan rakyat. Maka jika matakum bil majelis parlamania, maka jika apa yang dilakukan oleh majelis parlemen adalah wakil mewakil rakyat, maka wilayah yang lain kekuasaan yang lain misalnya presiden e, maka itu adalah wakalah aninas adalah wakil e, masyarakat fi mumarosa untuk melakukan al akmal sejumlah pekerjaan al-manutatu biha atau al-manutati biha yang dibebankan kepadanya. Namun takif ini tidak bisa diterima karena beberapa alasan. Alasan yang pertama Alat taslim seandainya kita terima Kalau hakikat nyoblos itu adalah wakalah Kalau kita terima bahasanya kegiatan majelis parlemen adalah wakalah dari rakyat Maka secara teori itu adalah wakalah dari semua rakyat Bukan wakalah dari satu person ke person tertentu. Fa'udwu Parlemen maka anggota parlemen itu adalah naib wakil mewakili seluruh rakyat. Walaysa kullu naiban dan bukalah masing-masing anggota parlemen hanya mewakili orang-orang yang mencoblosnya, orang-orang yang mencalonkannya. Dengan alasan ini maka tidak sah ditakif dengan wakalah. Maka yang namanya pemilu atau intikhobat meskipun dia adalah wakalah dalam konsep umum dalam konsep umum oleh karena itu disebut majelis perwakilan rakyat dan yang lainnya namun dia bukanlah wakalah dalam makna fikih kalau wakalah dalam makna fikih harus spesifik ini wakilnya itu ini sekian orang ini wakilnya adalah itu bukan wakil yang lain maka dia nanti harus bertanggung jawab kepada ini itu wakalah secara fikih harus spesifik siapakah eh, yang memberikan mandat kepadanya dan kepada siapa dia wakil ini bertanggung jawab kemudian ya, tidak bisa diterima alasan yang kedua seandainya itu adalah wakalah sebagaimana telah disebutkan maka konsekuensinya dalam fikih Islam pemilih boleh mencopot morosyah boleh mencopot ya, boleh memecat azl itu mencopot memecat ya, merosah calon yang dia pilih karena dia adalah wakil dari pemilih dan kaidah dalam wakalah dalam fikih Islam wal wakalah ya juzilil muwakil ayab sakhoha. Ya, boleh bagi muwakil itu untuk membatalkan transaksi wakalah kepada wakil. Wahwa syai'un ini satu hal yang tidak mungkin ada dalam kekuasaan tidak pula di yaitu mbak Eh, fil wilayah dalam kekuasaan semisal kekuasaan kepala negara tidak pula ada dalam majelis parlemen. Ye, tidak eh, kemudian alasan yang ketiga wakalah itu sah antara kafir dan muslim. Maka sah bagi orang kafir untuk memberikan wakalah kepada muslim. Ye, Sedangkan di sini mungkin karena di negara-negara Arab ya la yasihu fil majelis parlemen, maka tidak sah dalam tidak boleh dalam majelis parlemen orang kafir menjadi calon seandainya itu betul-betul wakalah tentu boleh orang kafir jadi anggota di majelis parlemen mungkin dari sudut pandang apa yang terjadi di negara-negara Arab namun untuk poin ini bisa dijawab sebagai berikut Ya, bi anna hadal wajah bahasanya alasan ini meskipun itu benar namun la yumkin ayakuna mulzaman namun itu satu hal yang ya, tidaklah wajib untuk di e, bagi orang yang berpendapat kalau intikhab itu takifnya adalah wakalah karena mungkin bagi mereka yang menganut pendapat ini untuk konsekuen ayatarodu al-hukma untuk konsekuen dengan pendapatnya sehingga mereka mengatakan boleh saja orang kafir jadi anggota parlemen sehingga layak kuno hadal iktirat maka sanggahan nomor empat ini tidaklah mulziman atau mulzaman tidaklah bersifat mengikat illa kecuali untuk orang yang melarang menjadikan orang kafir sebagai anggota parlemen. Kemudian bantahan yang keempat, pendapat yang mengatakan bahasanya pemilu adalah wakalah, konsekuensinya boleh memilih dan mencalonkan semua orang yang boleh dijadikan wakil. Dan itu satu hal yang batil dari sudut pandang hukum Islam. Karena ulama fikih mensyaratkan alul halil wal aqdi ya, yaitulah orang-orang yang punya hak untuk memilih seorang penguasa ya, maka dia harus memiliki sejumlah syarat tertentu. Mereka tidak menjadikan pemilihan dan pencalonan terbuka bagi siapapun. Ya, maka intinya eh, penulis tidak sepakat dengan pendapat yang kedua. Ya, sedangkan untuk sebab pendapat yang pertama satu hal yang mungkin. Atarji kesimpulannya pendapat yang lebih kuat ingdi menurutku untuk takyib masalah intikhab adalah kita bedakan antara antar intikhab pemilihan hina yakun intikhab muqayyadan kita bedakan antara intikhab muqayyad pemilihan terbatas tidaklah ikut dalam pemilihan ini kecuali nukhbatun nasi manusia-manusia pilihan dari para cendekiawan atau para tokoh kita bedakan dengan pemilihan umum yang diikuti oleh semua ya, semua orang. Kalau itu intikhab al-muqayyad, pemilihan muqayyad, ya, maka itu tepat kalau kita takif dia sebagai tazkiyah wa syahadah. Persaksian namun dengan konsep yang umum. Artinya pemilih itu memberikan pujian kepada orang yang dia calonkan dan dia memberikan persaksian kepada calon kalau dia adalah solahiyah layak menduduki jabatan tersebut. Wabima dan mengingat bahasanya taskiyah dia di sini berkaitan dengan urusan kaum muslimin bersifat umum maka para ulama mempersyaratkan padanya sejumlah syarat yang banyak aksar lebih banyak daripada syarat seorang saksi dan pemberi pujian. Sedangkan intikhab al-am, pemilu nasional, pemilu yang bersifat umum, mata takyik fikihnya yang lebih tepat, maka penulis mendatangkan pendapat yang ketiga. Ini ya, beliau tidak setuju dengan uh, wakalah, tidak setuju dengan syahadah. Belum munculkan pendapat yang ketiga untuk pemilu yang bersifat umum. Takyifnya adalah annahu ikhtiyarun wa iradatun. Itu cuma sekedar memilih. Wa iradah dan sekedar keinginan dari seorang pemilih lil merusak kepada calon yang dia inginkan. Tidak ada di sana pujian, tidak ada di sana persaksian. Bukti kalau itu murni sekedar memilih dan berkeinginan. Bukan persaksian adalah sebagai berikut. Ya, bukti yang pertama, pemilih tidaklah ditanya tentang sebab persaksiannya dan tidak ditanya tentang apa yang dia kenal tentang mayarifu anin nakhib. Atau harusnya anil murosah mungkin ya. Tidak pula ditanya masa nakhib ditanya tentang an ini ya, harusnya anil murasyah. Tidak pula dia ditanya tentang apa yang dia ketahui anil murasyah tentang si calon yang dia pilih atau mubarirat alasan pembenar alati itu yang menguatkan yang liajliha karenanya maka dia menguatkan calon A bal kauluhu dalam pemilu cuma diambil saja pendapatnya secara langsung yusajak kemudian dicatat bagian dari suara-suara yang ada tanpa ada rincian. Maka seandainya itu syahadah dan tazkiyah, latuliba, maka tentu dia diminta mengetahui sebab kenapa dia memberikan persaksian dan dan pujian kepada si A. Kemudian alasan yang kedua, hasil dari pemilu itu berkenaan dengan jumlah suara, tidak dengan alasan dan argumen yang disampaikan oleh masing-masing nakhib pemilih. Falmurosa maka calon yang mendapatkan mayoritas suara itulah yang faizan menang dalam pemilu. Maka seandainya pemilu itu adalah tazkiyah dan syahadah, pujian dan persaksian, maka wajib ayuh kambil adillah. Maka wajib difonis pakai dalil, pakai alasan. Bukan pakai jumlah. Dalam hukum Islam yang namanya ketika e, diperselisihkan ini layak ataukah tidak, saksinya berselisih, maka kata putusnya adalah argumen, bukan jumlah. Maka wajib di, diberi vonis hukum bil adilah dengan alasan wal dan bukti yang menjadi sandaran persaksian dan tazkiyah. La ayat tamida bukan mengandalkan jumlah suara. Jika ada orang yang beralasan dengan mengatakan pemilu itu tetap tazkiyah, pemberian pujian. Wa inna madukira dan apa yang disebutkan an adami soal anha tentang tidak adanya pertanyaan kenapa anda memilih si A atau kemudian al-iktibar tolak ukur cuma jumlah suara maka ini adalah minat tafrid di antara kecerobohan dan kesalahan fiha dalam pemilu tamaman sama persis sebagaimana yang kita katakan tentang tidak diterimanya syahada persaksian perempuan demikian juga berkenaan dengan tidak diakuinya tidak dipertimbangkannya syarat-syarat menjadi saksi maka jawabannya Ana madzukir ini Bahasanya dua alasan yang tadi telah disebutkan. Itu adalah pondasi pemilu. Dan dia bukanlah bagian dari kesalahan. Watafrid dan kecobohan dalam proses menjalankan proses pemilu. Maka seandainya proses pemilu itu pakai adanya pertanyaan kepada masing-masing pemilih tentang sebab kenapa Anda memilih si fulan, si A. Kemudian dikumpulkanlah alasan-alasan. Kemudian argumen dan alasan-alasan. Min khilaliha melalui alasan-alasan tersebut khulisah disimpulkan. Ila ala aslah orang yang paling layak di antara para calon. La asbahat al-qadiyatu maka jadilah permasalahan berkenaan dengan metode baru. Bukan metode pemilu ini berarti metode baru. Metode baru <coughs> dan tidak sah untuk dimasukkan pada bagian dari al intikhobat al-mu'asirah pemilu kontemporer. Ini berarti cara yang lain kalau pakai memberikan alasan. Memberikan alasan berarti itu cara yang lain bukan dan itu bukanlah pemilu kontemporer. Karena pemilu kontemporer asasnya dua hal di atas. Pemilih tidak ditanya kenapa dia milih si A dan tidak si B. Dan yang kedua, yang paling pokok adalah jumlah suara yang didapatkan A dan B itu berapa. Ini asas. Dan boleh jadi ada yang menyanggah pemilu mukoyat, pemilihan mukoyat juga tidak ditanya pemilih, kenapa dia milih. Dan juga di, tidak dilihat bukti dan alasan. Maka jawabannya bahasanya yang memilih dalam pemilihan muqayyad adalah orang yang berilmu, orang yang baik dan orang yang saleh. Maka diketahui dari keadaan mereka bahasanya mereka tidaklah memilih kecuali yang paling layak yang mereka pandang. Dan seandainya terjadi dari mereka selain hal tersebut, la udda maka niscaya hal ini udda dihitung sebagai celaan pada Eh, adalah dihim pada baiknya agama mereka sehingga mereka tidak boleh menjadi alul halil wa fahaluhum yu'lamu minhu maka keadaan mereka dari keadaan mereka diketahuilah bahasa mereka memilih orang yang azka yang paling bagus yang paling layak yang mereka kenal lain halnya dengan pemilihan umum yang tidaklah diketahui It karena layuklamu lamu tidaklah diketahui keadaan masing-masing orang. Suma kemudian mereka para anggota Dewan Suro yang melakukan intikhab mukoyat tadi mereka berdialog dan bermusyawarah kemudian setelah itu barulah mereka memberikan suara mereka masing-masing maka suara pemilih dalam hal ini mutaathiron terpengaruh dengan apa yang dengar dia dengar dan dia ketahui dari alasan dan bukti-bukti yang dipaparkan. Fatahas bidalika maka bisa disimpulkan bidalika dengan orang yang di atas bahasanya pemilu dalam al-intikhabat al-ammah dalam pemilu umum bukan pemilu dalam satu dewan suro ini ya, namun pemilu umum pemungutan suara bersifat umum adalah ikhtiyarun nakhib liman yuriduhu wa yarghabu fihi. Takyifnya adalah di sini pemilih memilih orang yang dia inginkan dan orang yang dia sukai. Wa kaunu ikhtiyaran wa iradatan. Status pemilu yang itu cuma memilih dan menghendaki tidaklah bermakna ayakhtar biasa bimaslahati wahawahu bahasanya pemilih itu boleh memilih sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya namun labuta haruslah dia memilih orang yang aslah paling layak yang dia ketahui. Karena ini adalah satu perkara berkenaan dengan kekuasaan dan maslahat banyak orang. Maka tidak boleh tidak setiap muslim untuk bersungguh-sungguh finusi menginginkan yang terbaik bagi kaum muslimin dan dan memberikan naf'in manfaat bagi kaum muslimin atau yukodim lebih mendahulukan manfaat kaum muslimin daripada hawa nafsunya dan kepentingannya. Ya demikian yang kita baca dalam kesempatan uh, pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasalam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Uh, diumumkan untuk kajian EPD insyaallah ada diumumkan untuk kajian di Al Asr besok libur karena saya ada acara di Purworejo.